Anda menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. dan banyak sekali keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah bagi mereka-mereka yang mau mengkaji hadis-hadis ilmu. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Istama qaumun di baitin min yasnuna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum malaika wa dhakarahum Tidaklah satu kaum bertemu berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Mereka membacakan ayat-ayat Allah dan mereka mengkaji ayat-ayat Allah. Illa nazar alaihi mustaqila kecuali Allah akan menurunkan kepada kepadanya atasnya sakinah ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan akan diliputi dengan rahmat. Wahabah hafazatul malaikat dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa jika kau melewati kebun-kebun surga, maka dalam kau bertahu surga. Maka kau hendaklah hadir kebun surga tersebut. Kemudian bahasa mengatakan bertanya, "Wa yang Apa yang dimaksud kebun surga di sini? Qala, dalam tafsir Kebun surga yang dimaksud di sini adalah halaman-halaman ilmu. Maka bersahaja bagi kita. kekuatan ya, ya, sekalian, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa di tengah-tengah kesibukan kita, kemudian Allah meringankan langkah kita untuk menghadapi masjid sibuk sebagai satu tanda, sebagai satu sebab bahwa Allah menginginkan kebaikan dari kita. Sebagai satu sebab Allah memberikan atau menginginkan kebaikan bagi bagi kita. Uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal yang kita pada saya bahwa insya Allah 8.30 sampai nanti kita akan membahas bersama-sama berkenaan dengan masalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Masalah asma wa sifat ini adalah sangat penting sekali. Di mana mungkin kajian-kajian kita tidak banyak untuk tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan kajian-kajian kita secara umum, hampir-hampir sekali kita menyentuh masalah asma sifat. Padahal ini adalah masalah penting. Mengingat banyak sekali, ya, kenapa pentingnya di sini? Mengingat banyak sekali orang ya, orang-orang yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sebenarnya dia tidak bertauhid kepada Allah karena dia tidak mengenal rohnya, karena dia tidak mengenal rohnya. Bagaimana dia mengenal rohnya? sedangkan dia tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifat rohnya yang dengan itu dia bisa kembali kepada rohnya bisa meminta kepada rohnya dan bisa bermunajat dengan itu kepada kepada rohnya ini adalah salah satu Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah nah, taala. Buku ini sebenarnya uh, buku mukarrar ya. Buku mukarrar yang biasa dipakai di sekolah-sekolah Islam ya, dalam masalah kajian-kajian akidah. Bahkan buku ini punya silsilah ya, kitab tahun 1 2 3. Kitab tahun 1 2 dan 3. Dan ini dipelajari di pondok-pondok pesantren ataupun kajian-kajian hukum karena memang pembahasan yang ditulis oleh uh, Profesor Dr. Sorel Fauzan dan ini cukup simpel salah dalam memahami makna tauhid asma wa sifat. Makna tauhid asma sifat seperti hanya tauhid-tauhid yang lainnya, baik rububiyah dan dunia. Semua tauhid ini ya, dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman-pemahaman generasi terdahulu yaitu dari para sahabat, para tabiin dan tabi tabiin ini adalah satu pondok besar. Satu tema besar ini dalam menentukan masalah tauhid, dalam membahas masalah tauhid, masalah-masalah yang lainnya dalam dalam agama Islam, maka kita kembalikan dalam sumber ini, kembalikan kepada sumber ini yaitu Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama-ulama terdahulu, para sahabat terdahulu dari para sahabat para tabi'in dan tabi'in tabi'in yang mana mereka adalah generasi emas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia adalah itu kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya maka dari sisi ini para jamaah jamaah Allah kita sudah mempunyai satu mindset kita sudah mempunyai mindset apa saja pembahasan dalam masalah agama maka dibaca begitu juga dalam masalah juga dikembalikan dalam mindset ini yaitu dikembalikan petang Dia mengatakan al-istiwa Allah Ta'ala berkata. tentang tentang kaifa itu adalah tidak boleh suatu atau perkara yang bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para salaf terdahulu yaitu para sahabat terdahulu. Mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah Taala beristiwa. Dan ini adalah satu kaidah, satu manhaj yang harus dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah di dalam apa? Menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menafsirkan tampil. Tampil ini adalah penyerupaan. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah ini tidak kita kenal. Di dalam masalah eh, asma sifat maka ini kita tiadakan. Ya. Menyerupakan Allah dengan dengan makhluknya. Hal ini ya definisi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamits syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia, yang serupa dengan dia, yaitu Allah. Wa huwa samiul basir dan dialah Allah yang mana mendengar lagi mana melihat. Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan dalam bukunya ini menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah menafikan penyerupaan Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya dan dia menetapkan bahwa dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Maka dari itu ya, dia diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang dia sendiri berikan untuk dirinya dan dengan nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang disampaikan oleh imani. Maka mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana Allah Taala tetapkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana pula Rasulullah SAW tetapkan dalam sunnah-sunnahnya dalam hadis-hadisnya tanpa dengan empat kali ini takdir, takdir, takdir dan takdir. 我干嘛来了？ maka dia telah berbicara tentang Allah dengan dusta tanpa itu, dan ya, dia telah berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanah kan jelas. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah dalam ayat tadi lain sekali ini saya pun ayat 11 ya. Itu adalah suatu dalil yang jelas bagi kita bahwa Allah menafikan ya, penyembahan dia makhluknya. Menafikan penyerupaan dengan makhluknya. Kemudian Allah menetapkan bahwa kekuatannya. Jadi pemahaman Gracias. Kita tidak boleh menyebutkan Allah dengan sifat makhluknya. Mereka tidak mengartikan apa yang Allah sunnahnya serta pula dia telah mengingkari nama-nama Allah dan ayat-ayat ayat ayat Intah dalam Inilah ya, pernyataan dari siapa? Dari Imam Ahmad jika yang dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu majmu fatwanya. Jadi eh, saya saya ini menukil juga pernyataan dari Al Imam Ahmad bin Hanbal dalam batalnya. Apa yang dimaksud asmaul husna? Dari sisi nama asmaul husna, kalau kita menggunakan, maka asmaul husna itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang baik, dan Allah memiliki nama-nama tersebut. Sebagaimana Allah sendiri berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128 Coba dilakukan. Walillahi asmaul husna, fad'uhu biha. وذروا الذين ini saya jauh nama kamu yang malu. Hanya Allah, ya, hanya ini Allah lah nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. ya dan sempurna tanpa ada kalau kita memohon istighfar, maka Allah Taala akan memberikan pengampunan kepada kita. Ya, maka ini ayat ini juga mengandung anjuran ya, kepada kita untuk berdoa memohon kepada Allah dengan bertawasul dengan lama-lamanya. Ya. Maka hal ini juga menunjukkan keagungannya serta kecintaan Allah swt kepada doa yang disertai dengan menyebut nama. Jadi Allah kita kepada seorang hamba, maka hamba tersebut berdoa dengan perantara nama-nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya. Saya Soleh Al-Fauzan menafsirkan ayat ini dengan apa? Dengan dan lazim ini sebagai konsekuensi dari pernyataan mereka sama saja mereka tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu dan zat yang ada makanya para ulama harus sunnah memberikan kata perkataan kepada mereka sama saja anda ini apa menyembah sesuatu yang tidak tidak ada karena tidak ada sifatnya ya, seperti itu ya jadi akhirnya adalah orang-orang yang menyelewengkan dari makna-makna yang agung yang dikandung dari nama-nama tersebut ya kepada makna kafir yang tidak dikandungnya. Ini seakan-akan beliau saya saudara Fauzan ini me, e, orang-orang yang mentak mentakrif ya. Mentakrif ataupun mentakwil. Mentakwil makna aslinya kepada makna yang tidak seben, sebenarnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menakwilkannya dari makna-makna sebenarnya kepada makna yang mereka ada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat Allah berkenaan dengan nama-nama ini juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Allah যারা চলে yang bagaimana alasan Kemudian tidaklah layak menjadi Rob dan ilah sembarang. apa maksudnya ini? Sesuatu yang tidak memiliki nama dan sifat tidak layak menjadi Rob dan hilang. atau ilah. Apa maksudnya? Jangan ya, sesuatu itu tidak ada. Karena sesuatu itu tidak tidak ada. Sesuatu itu wujud, sesuatu itu ada. Bila sesuatu itu ada park dari nama-nama Allah setiap nama tersebut menunjukkan sifat dan dari sifat sifat-sifatnya bisa ya jadi kan kandungan asma Allah ini ya ini perlu kaidah ya perlu digarisbawahi bahwa nama-nama Allah ini mengandung makna mengandung makna dan mengandung si, sifat yang baik artinya mengandung makna apa bahwa saya yang sudah dipahami adalah maknanya dan menunjukkan sifat yang dikandungnya seperti al ali menunjukkan zat dan dan ilmu al ya. ali, Allah Subhanahu wa taala kita beri nama dengan nama al ali, berarti al-alim itu menunjukkan zat Allah sendiri ya serta menunjukkan apa sifat sifatnya yaitu yang punya ilmu yang yang luas Al-Qadir juga seperti itu, menunjukkan zat Allah yang kuasa ya, dan dia mempunyai sifat kuasa, Al-Qudrah. Ar-Rahim menunjukkan sifat atau menunjukkan zat dan sifat yang yang rahmat. Majmu Fatara, ini 13 halaman 333 sampai 334. Begitu juga mulai dari beliau, yaitu Al-Imam Bukhari Allah mengatakan Azza wa Jalla menunjukkan akan sifat kesempurnaannya. Ya. Nama-nama Allah Azza wa Jalla menunjukkan sifat-sifat Allah akan kesempurnaannya. Karena dia diambil dari sifat-sifatnya. Nama-nama tersebut diambil dari sifat sifat-sifatnya. Karena Allah SWT mempunyai sifat al-qudrah, mempunyai sifat mampu, qudrah, maka dari sanalah kita ambil nama tersebut yaitu al-qadir. Karena Allah SWT mempunyai sifat penyayang, pengasih. Maka dari sifat tersebut kita ambil nama Tidak boleh kita هو الرب sifatnya menunjukkan sifatnya. Ya'lam melihat uh, apa mengetahui ya'lam melihat yakin kuasa yuri betul berganda yuridullahu bikumul yusra wala yuri bikumul usro. sifat Allah itu ada dua. Ada sifat zatiyah, ada sifat fitriyah. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang melengket pada diri Allah. Sifat yang tetap melengket pada diri Allah. Sedangkan sifat fitriyah adalah sifat yang menunjukkan pekerjaannya. Sifat yang menunjukkan pekerjaan Allah. Ya. Bagian pertama adalah sifat zatiyah, yaitu yakni sifat yang senantiasa melekat Sifat ini tidak terpisah dari zatnya, seperti al-ilmu ya. Allah Taala berfirman berilmu alim. Ini sifat ini adalah termasuk sifat sifat zatiyah. Al-Qadir, Al-Qudra, ya, Al-Qudra ini sifat yang melekat sifat zatiyah. As-Sama mendengar, ya. Al-Basar melihat, Al-Izzah perkasa, Al-Hikmah bijaksana, al ulu tinggi, al adama agung, Al-Wajah wajah mufrad Rabi'ah. Al-yadain dua tangan. Al-ainain mempunyai dua dua mata. Itu termasuk sifat Rabi'ah. Sifat yang tidak terpisah dari zat Allah. Sifat yang melekat dan dengan zat Allah. Sedangkan sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah. Dikatakan fi'liyah karena diambil dari kata fi'il, pekerjaan. Diambil dari kata fi'il, dari pekerjaan. Yaitu sifat dia perbuat jika berkehendak. Sifat yang diperbuat oleh Allah jika Allah benar berkehendak seperti bersemayam di atas Al istiwa. Istiwa itu sifat. Tapi sifatnya ini termasuk termasuk dari sifat apa? Sifat fi'liyah, ya. sifat yang ada kaitannya dengan pekerjaan Allah, yaitu betul bersemayam di atas arus. Turun nuzul juga Allah Ta'ala turun di langit dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dilurahna ila sabar dunia kulla lailatin bilaya berkorus untuk lail akhir Fayakun hal min sakin fa'usyahu wa hal min lahu wa hal min musabbirin lahu Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya yang sahih yang dilurahna ila sabar dunia rokani kami turun Usul ya. Turun usul. Ila samai dunia. Ke itu dunia. Hina ya Rasul Tullahi akhir. Ketika malam itu mencapai sepertiga malam malam terakhir. Bapak Hamdain saat saya tajibalamu. Maka dia Allah menyatakan siapa yang terhambaku yang memohon yang meminta dan yang memohon kepadaku maka aku akan mengabulkan permohonannya. Wahai Musa, ini kau Barang siapa yang meminta aku maka aku kabulkan permintaan syawal memintal sendiri bahwa berlaku dan barang siapa yang memohon ampun maka aku ampuni dosa dosa-dosanya. Maka nuzul di sini apa? Turunnya Allah di sini artinya apa? Yang itu jadi karena jadi di automatihi wa waktu Allah Taala turun di langit dunia itu sesuai dengan apa? sesuai dengan keagung keagungannya. Nah, kalau Asy'ariyah dan yang semisalnya dan Jahmiyah tidak mau mengatakan satu suruh. Kenapa? Karena menurut mereka sifat nuzul ini konotasinya adalah apa? Jelek. Konotasinya adalah tidak tega, negatif, turun. Masa dari tinggi kemudian turun? Nah, itu mereka seperti itu. Dari tinggi kemudian turun. Berarti mereka itu kalau Allah Taala tolong berarti Allah Taala kita sifati dengan ya, sifat kanas, sifat yang yang tercela atau sifat yang jelek. Padahal harusnya wal berkuasa dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit ataupun di, di bumi sesungguhnya Allah maha mengetahui laha maha lagi maha kuasa surat Fatir ayat 44 jadi ayat ini ya ayat ini menafikan sifat al-ajiz sebagai lawan dari sifat al-qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini pula menetapkan bahwa Allah memiliki sifat al-qudrah dengan mengatakan innallaha kana aliman qadir qadir. Ya Allah Maha mengetahui dan Maha Maha kuasa. Kemudian ayat selanjutnya ini juga ayat yang menunjukkan akan apa? Lawan dari kesempurnaan Allah Subhanahu yang tidak layak untuk disifatkan kepada Allah, yaitu sifat al-muluk Sifat al-wujud ini juga sebagai lawan dari sifat al-qudroh. Ngerti. Kalau orang tidak kuasa berarti dia cepat ngerti, cepat capek. Dan Allah kita nafikan dari sifat-sifat ini seperti ini. Karena sifat ini adalah menunjukkan ke kekurangan. Allah menyatakan dalam surah ayat 38, "Walaqad khalaq dinafikan, ditiadakan dari sifat Allah Subhanahu wa taala karena sifat itu menunjukkan kekurangan. Allah mempunyai sifat yang tetap yaitu al kudroh sebagai sifat uh, sebagai sifat dan dariahnya sebagai sifat yang harus lazim di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki putra yang mutlak dan sempurna sehingga tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya tidak ada yang menciptakan makhluk dan membenci mereka kembali kecuali bagaikan satu jiwa saja. Makanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Innamal ida idza jadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Maka dalam hal ini Syekh Saleh al mengatakan seluruh makhluknya baik yang di atas dikehendakinya. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Yasin, ya, ayat 82, Inna amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kufayyakun." Sungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia berkata, Allah berkata, jadilah maka terjadilah ia. Idza arada jika menginginkan atau menghendaki sesuatu. Maka ayat-ayat ini kata saya Saleh al meletakkan irada untuk Allah. Maksudnya Allah SWT itu berkeinginan. Allah itu berkehendak, berkehendak. Yani di antara sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah al-irada, al-irada. segala yang untuk cobaan bagi Allah kepada hal itu kepada yang dilakukan diketahui oleh Allah. Wasyahadah, syahadat itu adalah yang nampak, yang jelas. makanya